Tentu kita memahami bahwa kita sebagai hamba Allah sebagai manusia yang diciptakan untuk hidup di muka bumi ini bukan untuk menjadi seorang penghuni bumi yang kekal di dalamnya yang menetap selamanya namun kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tinggal di muka bumi ini dalam waktu yang sementara hidup sesaat lalu kemudian setelah itu kita akan meninggalkannya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke alam yang berikutnya yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Lalu kemudian melanjutkannya ke alam yang berikutnya yaitu alam akhirah. Kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada umat ini dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiru sabil jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini ka'annaka gharibun. Seakan-akan engkau menjadi seorang yang asing. Yang menjadikan tempat di mana engkau berpijak bukan sebagai tempat di mana engkau akan menetap padanya. Ibaratnya seperti seorang turis yang datang ke sebuah negeri yang dia tidak akan menetap di negeri tersebut. Dia tinggal beberapa saat lalu kemudian dia pasti akan meninggalkannya. Au sabilin atau engkau menjadikan dunia ini kedudukanmu sebagai abir sebil, Sebagai seorang musafir. Yang melakukan perjalanan. Yang ketika dia singgah di sebuah tempat. Dia hanya menjadikan tempat itu sebagai naungan untuk berteduh. Untuk beristirahat Lalu kemudian setelah itu dia pasti akan meninggalkannya. Demikianlah kondisi kehidupan manusia. Siapapun dari mereka, dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Berapapun usia yang Allah berikan dalam kehidupan ini, kematian itu pasti akan memisahkan dia dari berbagai macam kenikmatan yang pernah dia rasakan dalam kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." wa وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Waman hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan. Balasan dari apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan dunia pada yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dialah yang meraih kemenangan itulah kemenangan yang sebenarnya kemenangan yang hakiki bukanlah kemenangan dalam kehidupan dunia bukanlah kemenangan untuk memperbutkan kursi jabatan Bukanlah kemenangan dalam perjudian. Bukanlah kemenangan dalam perlombaan, pertandingan. Namun kemenangan yang sebenarnya ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memikirkan akan sesuatu yang pasti akan mendatanginya. Yang apabila sesuatu ini telah datang menjemputnya maka hilanglah segala macam kenikmatan yang pernah dia rasakan dalam kehidupan dunia. Dan sesuatu itu adalah kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Akthiru dzikra hadhihi min al-maut" Berbanyaklah untuk mengingat pelumat penghancur segala kelezatan dan kenikmatan dunia yaitu kematian. Inilah yang harus kita fikirkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Sebab Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kita hidup di dunia bukan untuk kekal dalam kehidupan dunia. Namun Allah Azza wa Jal menjadikan hamba-hambanya hidup di dunia ini dan Allah memberikan kepada mereka segala macam kenikmatan untuk dijadikan sebagai sarana fasilitas perbekalan menuju akhirat. Dan tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa. Takwa Allah Azza wa Jalla bekal iman, amal salih. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Wahai orang-orang yang berakal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa mereka akan meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia apabila mereka memiliki iman dan amal saleh. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan dalam beribadah. dan dia senantiasa beramal saleh berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dan dia mukmin. Ini dua syarat yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Amal saleh dan dia mukmin. Baik dia seorang laki atau dia seorang wanita, hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami pasti akan memberikan kepadanya hayatan tayyibah. Kehidupan yang baik. Kata para ulama, apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu mencakup harta yang halal dalam kehidupan dunia. Penghasilan yang halal. Mencakup hidayah dibimbing jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalannya lurus. Berjalan di atas as-siratul mustaqim. Lalu kemudian ketika dia meninggalkan dunia dia akan merasakan naimul qabr, Kenikmatan di alam barzakh dan akhir dari itu semua akhir dari kehidupan yang baik ketika seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini yang dimaksud al-hayat al thayyibah Mulai dari kehidupan dunia dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus merasakan kenikmatan itu hingga dia dimasukkan di antara hamba-hamba yang mendapatkan riba dari Allah tabaraka taala. Wala najziyannahum ajrahum. Kami pasti akan membalas dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib untuk kita pikirkan yang wajib untuk kita persiapkan adalah perbekalan menuju akhirat. Adapun dunia jadikan sebagai sarana, fasilitas menuju kehidupan akhirat. Menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dalam kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Jadi kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan kamu punya bagian dalam kehidupan dunia. Maksudnya bukan berarti ketika seorang mengejar kebahagiaan untuk kehidupan akhirah lalu kemudian dia merasa tersiksa lalu dia meninggalkan dunia tidak demikian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk hamba-hambanya berbagai macam kenikmatan di dunia silahkan makan silahkan minum jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala silahkan menikah. Silahkan berketurunan. Nikmati harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Silahkan. Manfaatkan itu. Namun, jangan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu menyebabkan engkau lalai untuk mengejar sebuah tujuan yang hakiki, yang paling utama, yaitu untuk kehidupan akhirat. Sebab ketika seorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ternyata nikmat tersebut dia tidak menjadikannya sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat maka ketahuilah kenikmatan itu akan berubah menjadi kesengsaraan dan kebinasaan. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Salamah bin Dinar rahimahullah taala salah seorang dari kalangan tabi'in beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu musibah itu bala hartamu bertambah. Tapi menyebabkan engkau semakin jauh dari masjid. Ketika kamu miskin, Masya Allah, rajinnya kamu sholat di masjid. Rajinnya kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah lapangkan rezekimu, maka dengan kesibukannya menyebabkan dia semakin jauh dari masjid, dari salatul jamaah, dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika dia menjadi orang biasa, rajinnya dia mendatangi majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar. Yang ini merupakan kewajiban setiap muslim. Belajar tauhid, belajar cara bersuci yang benar, belajar salat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Namun setelah dia meraih sebuah jabatan, duduk di kursi yang basah di pemerintahan, maka semakin dia meninggalkan majelis ilmu yang menjadi kewajibannya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau, setiap kenikmatan yang ketika engkau meraih kenikmatan tersebut tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bala. Itu musibah. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah mempersiapkan diri kita, siapapun kita tua muda, laki-laki, wanita, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan setiap apa yang kita amalkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan meraih kemuliaan di antara hamba-hamba Allah adalah yang memiliki timbangan yang berat pada yaumul qiyamah timbangan amal saleh pada hari kiamat nanti termasuk di antara yang akan dilalui di antara sekian kondisi dalam kehidupan akhirat adalah ditimbangnya amalan dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu di dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Quran Karim tentang adanya penimbangan amalan ini. Dalam suratul A'raf Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم bima kanu bi ayatina yadhlimun penimbangan amalan pada yaumul qiyamah itu adalah hak itu benar adanya oleh karena itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa termasuk di antara keyakinan Islam, keyakinan ahlus sunnah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan diterangkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya penimbangan pada yaumul qiyamah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang merugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Disebabkan karena mereka telah berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Ketika di dunia mereka tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Tidak tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan merugi. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah azza wa jalla menegaskan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugi terhadap diri diri mereka sendiri dan di dalam jahanam mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Al-Anbiya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an." wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin dan kami telah meletakkan timbangan keadilan pada yaumul qiyamah tidak satupun jiwa yang akan terzalimi tidak yang terzalimi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya Wa in kana mithqala sekecil apapun dari apa yang telah dia amalkan dalam kehidupan dunia, kami pasti akan menampakkannya. Dan cukuplah kami yang akan menghisap mereka, menghitung amalan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui alat yang biasa dijadikan sebagai pengintai, pengawas. Pada masa-masa sekarang ini disebut CCTV. Itu kan terus mengawasi apa saja yang terjadi. Sudah ditetapkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jika ada kejadian, diputar kembali. Apa sebenarnya yang terjadi? Si Fulan mengapa terbunuh? Diputar, dilihat. Iya kan? Merekam apa yang terjadi sebelumnya. Namun alat yang seperti ini tidak sempurna. Sebagaimana halnya manusia tidak sempurna. Kadang-kadang luput. Kadang-kadang rusak. Kadang-kadang orang yang tidak berbuat kejahatan lebih pintar dari alat tersebut. Sebelum dia berbuat kejahatan, dia sudah matikan alat-alatnya. Dirusak. Lalu dia berbuat kejahatan. Tidak sempurna. Namun Allah Subhanahu wa taala alat pengintainya mulai dari awal manusia hingga akhir manusia. Mulai dari ketika dia terlahirkan ke dunia hingga ajalnya semua akan terekam semua akan terekam alat-alat pengawas ini kan baru belakangan ini saja dulu kita tidak mengenal kita tidak mengenal namun Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin Allah azza wa jalla yang tidak tersamarkan bagi Allah sesuatu apapun yang terjadi. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan baginya sesuatu apapun. Di langit, di bumi, semuanya nampak. Dan semuanya akan diperlihatkan nanti pada yaumul qiyamah. Si fulan telah melakukan ini dan itu. Meskipun dia sembunyi melakukannya. Meskipun dia melakukan perbuatan itu di kegelapan malam yang sangat gelap dengan tembok yang berlapis-lapis. Dia tidak akan bisa lolos dari pengawasan itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina Kami pasti akan menampakkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin ha khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat kebaikan akan dia lihat. Siapa yang berbuat keburukan akan dia lihat. Jadi jangan sekali-kali menyangka ketika seorang sendirian di dalam kamarnya, dia mengunci kamarnya, lalu dia bermain HP dia bermain komputer. Lalu dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menyangka bahwa dia akan lolos dari pengawasan itu. Semuanya akan ada balasannya. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maka oleh karena itu, ma'asyarul rahimakumullah, persiapkan dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul qiyamah. Apa yang ditimbang? Pada yaumul qiyamah. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang penimbangan itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang akan ditimbang pada yaumul qiyamah itu adalah amalan itu sendiri. Jadi kalau di dunia amalan itu merupakan sifat yang tidak punya bentuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan tersebut berbentuk pada hari kiamat. Ada bentuknya. Ada bendanya. Seperti hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatani khafifatan ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan ila rahman Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan kita. Ringan. Namun berat dalam timbangan pada yaumul qiyamah. Dan dua kalimat ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Ringan diucapkan. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Ringan. Seorang mengucapkannya tidak perlu membayar. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat dongkrak untuk mendongkrak lisan. tidak perlu kan? Atau minta bantuan pada orang lain, tolong tolong bantu lisan saya digerakkan untuk mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. tidak perlu kan? Kita dalam kondisi apapun, berdiri, berjalan, duduk, baring, begitu ringannya kita mengucapkan Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tapi subhanallah, Berapa banyak si manusia yang mengamalkan ini? Kebanyakan manusia lalai. Lisannya lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kalimat ini itu akan berat dalam timbangan. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa kalimat ini apa yang diamalkan oleh seorang hamba itu akan berbentuk pada hari kiamat dan akan diletakkan dalam timbangan. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umama Al Bahili radhiyallahu an kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti al qiyamati شفيعا لأصحابه واقرأوا الزهروين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما hendaknya kalian senantiasa membaca Al-Quran Karena bacaan Al-Quran itu nanti akan datang pada yaumul qiyamah memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Az-Zahrawain yakni dua surat yang akan menyinari kalian. Yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya nanti bacaan kalian Ketika kalian baca Al-Baqarah, Al-Imran akan datang pada yaumul qiyamah seperti al-ghamamah. Ghamamah itu kayak mendung. Ya. Atau awan yang melindungi seorang dari panas. Maka dia seperti awan akan mengiringi pemiliknya, pemilik amalan tersebut. Atau seperti dua kelompok burung yang berbaris mengiringi pelakunya, orang yang mengamalkannya yang akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Jadi berbentuk amalan pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yudha'u fil mizan al qiyamah asqal min husnil khuluq. Tidaklah ada sesuatu yang diletakkan dalam timbangan hari kiamat yang paling berat dari akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Ini amalan yang paling awal, Amalan yang paling awal Memiliki akhlak yang baik beribadah kepada Allah, menjaga hubungan baik di antara sesama manusia. Sebagaimana bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik, itu merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan yaumul qiyamah. Maka demikian pula sebaliknya, amalan yang buruk adalah satu amalan satu perbuatan yang ketika dia melakukannya menyebabkan orang meninggalkannya. Orang takut darinya. Kata Nabi SAW, Inna min syirarin nas, man tarakahun nas, ittiqa'a fuhshih. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari keburukan yang dia lakukan. Suka ngancam, Ngancam mau mukul, ngancam mau membunuh, ngancam mau menzalimi orang lain. Ini kata Nabi Alaihissalam termasuk perbuatan yang paling buruk, termasuk jenis manusia yang paling buruk. Nah, hadis-hadis ini kata para ulama menunjukkan amalan itu yang akan ditimbang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang ditimbang adalah orangnya, pelakunya. Setiap hamba akan ditimbang. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti yawm al-qiyamah ar-rajul al-'azim as-samin fala yazinu 'inda Allah janaha ba'udah sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat, seorang lelaki yang besar, yang sangat gemuk untuk ditimbang pada hari kiamat. Ketika ditimbang, ternyata sayap nyamuk lebih berat dari timbangannya. Coba kumpulkan sayap nyamuk timbang berapa itu? Beratnya berapa? Ambil sayap nyamuk timbang. Bergerak nggak itu timbangan itu? Ini orang lebih ringan dari sayap nyamuk. Padahal orang ini besar. Jadi jangan berpikir supaya timbangan saya berat pada yang qiyamah. Bikin batal sudah. Hah? Harus jadi gemuk biar lebih berat timbangannya. Tidak. Meskipun manusianya ditimbang namun Kembali kepada apa yang diamalkan dalam kehidupan dunia. Orang besar tidak punya amal soleh akan ringan dalam timbangan. Orang kecil kurus kerempeng kalau dia seorang yang soleh akan berat timbangannya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Hubaysh Beliau menyebutkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, di antara mereka Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang mulia. Namun tubuh beliau kurus, krempeng. Agak kurang normal gitu. Kalau seorang melihat kurusnya itu kurus uh, sangat kurus. Satu ketika para sahabat berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada angin yang bertiup, menyebabkan tersingkapnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ketika tersingkap betis Ibnu Mas'ud, sebagian para sahabat menertawakan. Tertawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kata mereka, "Kami tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud yang sangat kurus ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam timbangan yaumul qiyamah dari Bukit Uhud. Tahu Bukit Uhud? Bukit terbesar di Madinah. Bukit terbesar. Panjangnya sekitar 7 km. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hendak memahamkan kepada para sahabat, beliau mempermisalkan sesuatu yang ada di hadapan mereka yang mereka saksikan. tidak mungkin Rasulullah mengatakan lebih berat dari gunung bawah karaing. Para sahabat bingung, mana gunung bawah karaing? Dipermisalkan dengan sesuatu yang mereka lihat. Makanya banyak riwayat itu sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan dengan bukit Uhud. Manita jenazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafurgha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud. Siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dia menyolatinya lalu dia mengantarnya hingga selesai dimakamkan dia kembali membawa dua kirat, satu kirat sebesar bukit Uhud untuk menjelaskan demikian beratnya keutamaan dari amalan tersebut pada yaumul qiyamah nah ini menunjukkan bahwa meskipun orang itu kurus kalau dia soleh akan berat timbalannya Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang akan ditimbang pada yaumul qiyamah adalah lembaran catatan amalan. Lembaran catatan amalan yang dicatat oleh para malaikat. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan adanya seorang lelaki nanti akan dihadapkan pada yaumul qiyamah. Ketika dia dihadapkan itu dibawakan kepadanya 99 lembaran catatan keburukan dan dosa yang pernah dia lakukan. Satu lembar sejauh mata memandang. La haula wala quwata illa billah. Ini 99. Satu lembar saja sudah sejauh mata memandang. 99. Diletakkan di satu neraca. Jadi timbangan Yomul Qiyamah itu ada dua neracanya. Ada timbangan amal saleh, ada timbangan keburukan. Ketika diletakkan di timbangan keburukan, 99 lembar ini itu berat. Lalu kemudian dikatakan padanya, apakah aku menzalimi? Hamba ini mengatakan tidak. Apakah engkau mengingkari ini? Kata dia tidak. Apakah engkau punya kebaikan? Kata dia saya tidak punya kebaikan. Saya tidak punya kebaikan. Kata Allah, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Diperlihatkan satu bitaqah. Bitaqah, yakni ya jangan kita pikirannya itu kayak KTP gitu ya. Intinya bitaqah gitu, kayak kartu gitu. Yang di dalam tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya hamba ini seorang muslim yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kokoh dengan tauhidnya. Lalu kata hamba ini, apa manfaat dari kartu ini dibandingkan 99 lembar itu? Kata Allah, engkau tidak akan ditolong. Begitu diletakkan di timbangan amal kebaikan, saking beratnya tauhidnya, itu menerbangkan 99 lembar tersebut. Terbang. Saking beratnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini hadis juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amalan. Ketiga pendapat ini semuanya benar. Kata para ulama, hadis-hadis yang menerangkan tentang tiga hal ini seluruhnya sahih. Sehingga Kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang ditimbang amalannya, ada yang ditimbang manusianya, ada pula yang ditimbang catatan amalannya. Namun hakikatnya semua kembali kepada apa yang pernah diamalkan dalam kehidupan dunia. Yang inti dari semua itu adalah amalan saleh. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wajib baik kita untuk menyadari arti kehidupan ini. Kita berupaya untuk memanfaatkan hidup kita yang tersisa ini persiapkan bekal yang terbaik persiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala saya kira sampai di sini Allah. semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini memberi manfaat pada kita sekalian wallahu Taala. alam bisawab wa akhiru da'wana الحمد rabbil alamin sallallahu ala الله muhammad وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته